Beberapa pentakwilan dari sebagian ahlul ilm baik para kudama ilm, ahlul ilm yang terdahulu ataupun mungkin sampai hari kita ini dari sebagian mereka yang terjerumus dalam takwil dan kita nanti akan diikuti kita akan mengikuti penjelasan dari Syekh bin Bas tentang takwil yang dilakukan oleh mereka bahwasanya takwil ada takwil apa? Takwil ba batil. Takwil fasid batil atau takwil bait. <clears throat> Perhatikan kemarin kita berhenti sampai mana? Wa anil muhallab qala fi hadhihi ziyadah hujjatun li ahli sunnah fi qawlihim Inna lillahi ayyu'adziba man lam yukallibhu li ibadati fid dunya. Lianna kulla syai'in milkuhu. Falau azabahum lakana ghaira dalimin Jada yang mana? Siapa yang ingat? Fi hadhihi ziyadah hujjatun li ahli sunnah Jada yang mana siapa yang ingat? Hah? Innahu yansi'u nari Hah? Man? Yasa. Ya. Itu diingat. Bahasanya Allah menciptakan bagi penduduk neraka siapa yang dikehendaki. Dan ini adalah pemahaman yang telah kita lewati bahwasanya adalah wahmun dari rawi. Apa mana waham kemarin? Kekeliruan dari seorang rawi yang dengan istilah apa? Istilahnya apa? Sabkul lisan atau sabkul sabakal lafduhu. Sabakal lafduhu kolbahu. Artinya bukan ingin itu tapi terusap itu. Artinya ingin apa? Mengatakan innahu yunsulul jannah man yasa. Ya. Tapi berbunyi innahu yunsulun nar. Inilah yang dikatakan oleh alunan bahwasanya ini adalah waham. Kekeliruan dari seorang rawi. <clears throat> Adapun yang mengambil zahirnya mereka berupaya untuk mencocokkan dengan ayat-ayat yang lain seperti la yus'alu amma yaf'al seperti wa yaf'alu ma yasha dan semisalnya. Maka diantaranya perkataan mereka wa ahlu sunnah innama tamassaku bidzalika biqauli ta'ala wa la yus'alu amma yaf'al wa yaf'alu ma yasha. Wa dzalik atau wa dzalik Bahwa indahum min jihatil Jawas Apa mana kemarin jihatil jawas Hmm? Dari si mungkin bukan wu, bukan wujub. Maknanya apa? Min jati mum apa? Mumkinul wuku, jawazul wuku. Apa makna jawazul wuku? Min jatil jaw, min jati jawazul wuku. La min jati wajibil wuku. Bisa saja terjadi. Bukan dari sisi wajib ter jadi. Itu makna min jatul jawaz. Mahfum? Maknanya bukan mustahil Allah menyiksa memasukkan neraka orang yang atau sebagian hambanya yang tidak pernah dibebani untuk beribadah di dunia. Adapun wajibul wuku harus terjadi ini fihi nador, fihi nadorun. <clears throat> Ini bagi mereka dari kalangan ilmu yang tidak mau mengatakan kesalahan dari rawi. Tapi mengambil apa? Zahirnya lafat. Innahu yunsi'u nari mayyasa. Adapun bagi yang mengatakan itu kesalahan dari rawi, kekeliruannya rawi, seharusnya dia bilang innahu yunsi'u jannah. Terbalik menjadi yunsi'u linnar, maka gampang permasalahannya. Karena mengatakan bahwasanya ini adalah kesalahan dari rawi seharusnya Inna yunsyul jan bahwasanya Allah menciptakan bagi surga siapa yang dikehendaki. Dan inilah yang sesuai dengan tuntutan rahmatnya Allah. Itu yang benar. Dan ini, nanti salah kita ikuti pendapat dari atau penjelasan dari Syekh bin Bas. Kemudian wala sabil hadis ya hujjatun lil ikhtilaf fi lafdhihi. wa liqabuli ta'wilah juga mereka mengatakan dalam hadis ini nggak ada hujah yang dikatakan bahwasanya ini ada persisian dalam lafadznya. Dan juga nggak ada hujah untuk ditawil, enggak. Maka kaulah jamaatun minal a'imma inna hadal maudhi maklubun. Dan sebagian dari para a'imma, ini banyak dari para a'imma yang mengatakan bahwasanya dalam tempat ini dikatakan maklub, terbalik. Seharusnya inna yunsiulul jannah terbalik menjadi apa? Yunsiulil benar. Wa jazama Ibnu Al-Qayyim bi annahu ghalatun. Ibnu Al-Qayyim memberikan kepastian bahwasanya insa inna yunsiulin nari salah. Yang benar inna yunsiulil jannah. Wa hatajja bi anna Allah wa yani fa'iluhu Ibnu Al-Qayyim. Dan Ibnu Al-Qayyim Ibnu Al-Qayyim berhujjah. Alasannya bahwasanya Allah Taala memberitakan bi anna jahannama tamtali'u min iblis wa atba'ihi. Bahwasanya jahanam itu terpenuhi dari iblis dan para pengikutnya. Bagaimana dipenuhi dengan orang yang tidak dibebani beribadah di dunia kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Ini tidak sesuai dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutannya wakada angkara riwayata Syekhuna Al-Bulkini. Bulkini bacaannya Abdurrahman. Ini kalau yang hafid. Wakada angkara riwayata Syekhuna Al-Bulkini dan demikian juga yang mengingkari riwayat ini adalah Syekh kami kata Hafid Al-Bulkini. Syekh kami namanya Al-Bulkini jabi biqaulihi Bulkini berhujah dengan firman Allah Ta'ala wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Allah tidak mendolimi. Dan Rabbmu tidaklah mendolimi seorang pun. Bagaimana? Yunsi'ulil nari. Bagaimana menciptakan bagi neraka siapa yang dikendaki. Setelah setelah nggak penuh neraka tadi, Allah menciptakan siapa yang dikendaki untuk dimasukkan ke sana. Ini bisa berbenturan dengan ayat ini dolimu rob buka ahada. Allah tidaklah mendolimi seorang pun. Bagaimana menciptakan setelah tidak terpenuhi neraka tadi menciptakan orang-orang untuk dimasukkan ke sana. Ini adalah tidak sesuai dengan dohirnya ayat ini dolimu rob buka ahada. Artinya Inna yunsi'ulin nari man yasa. Ini adalah banyak kontra dari alul ilm dalam menanggapinya ada yang menerima, ada yang mengatakan keliru. Dari seorang rawi. Semakola kemudian qala al bulki wa hamlu al ahjarin tulqa bin nari aqrabu min hamli ala dhiruhin yu'adzabu bi ghairi dhanbin. Wa hamluhu ala hajar innahu yunsi'u lin nari man yasha. dibawa kepada batu itu lebih daripada orang yang punya roh. Apa? Innahu Yunsiulin nari man yasa'ullahu. Man tadi dibawa kepada batu itu lebih dekat maknanya daripada dibawa kepada orang-orang yang memiliki roh disiksa tanpa dosa. Apa? Kenapa? Karena di sana ada ayat yang paten wala ya dzalimu rabbuka ahada. Tidaklah Rabb kamu mendolimi seorang pun. Dan tidaklah Rabbmu mendolimi seorang pun. Bagaimana neraka tidak terpenuhi kemudian Allah menciptakan orang-orang yang tidak dibebani beribadah di dunia lalu dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di sana. Maka kata Al-Bulki ini seandainya dibawa kepada aman tadi adalah babatuan dimasukkan ke sana itu lebih dekat kepada kebenaran katanya. Ini semuanya demi untuk menyelaraskan apa? Kaidah bahwasanya seorang rawi yang sekoh nggak boleh dikatakan salah. Dalam sebagian lapat-lapat yang dibawakan, tapi ini adalah tidak mustahil. Seorang rawi kadang keliru dalam menyampaikannya, maka dikatakan waham. Dan waham itu sendiri waham kekeliruan dalam riwayat dari seorang yang hafid sikoh. Kalau sekali-kali ini tidak menjatuhkan, nggak menggugurkan tentang martabatnya. Kecuali jika banyak. Keseringan. Apa? Karena yang selamat daripada waham ini dibilang apa? Jarang ada. <clears throat> Taib. bayum kunu iltizamu ayyakunu. Bacanya iltizamu jangan iltizamun. bayum kunu iltizamu ayyakunu begitu. Bukan mun. Wa yumkinu ayil wa yumkinu iltijamu ayyakunu min dawil arwah. Bisa juga kita yakini pasti sesuai dengan lafadznya bahwasanya mereka-mereka yang Allah ciptakan sebagai penduduk neraka setelah tidak terpenuhi neraka tersebut dari orang-orang yang memiliki roh dari dat-dat yang punya roh Walakin la yu'adzabuna kama fil khazana Akan tapi dimasukkan tapi tidak disiksa sebagaimana dalam khazana. Jadi <clears throat> ya, neraka. Wa yuhtamalu ayyurada bil insa. Demikian juga inna yunsi'u lin-nari mayasa. yasa Kalimat insa bisa jadi dimaksud dengannya permulaan memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka. Wa abbara an ibtida'i idkhal bil insa. Ungkapannya permulaan memasukkan dengan ucapan insa. Karena insa pun namanya memulai. Karena insa pun namanya apa? Maknanya memu memulai. Ansa si insaan memulai. Secara bahasa ansa namanya memulai, memulai. Bahwa insa ulidkhal lal insa'u. yani Maksudnya adalah memulai memasukkan bukan menciptakan. Karena insya sendiri mananya apa? Menciptakan. Insya memulai untuk memasukkan bukan insya mananya khalq. Ciptaan, menciptakan. Bimana ibtida'il khalq tidak. Lal insya bimana ibtida'il tidak seperti itu. Dengan bukti, dengan alasan qauluhu kau fiha. Setelah Allah mulai masukkan ke dalam neraka lalu mereka dicampakkan ke sana wa taqulu siapa fa'ilnya takul? nar maka neraka pun berkata hal min majid ada tambahan karena enggak terpenuhi neraka tersebut maka bilang neraka hal ada ketambahan Wa ada salah sama dan mengulanginya sampai tiga kali. Sumakola kemudian berkata, ya, Rawi hatta ya doa fiha mau fahina idin tam taliu. Kemudian berkata, Rawi kemudian Allah sehingga Allah meletakkan di dalam neraka tadi kodamahu. Kodam maknanya apa? Rizal, kaki. Maka saat itulah neraka menjadi terpenuhi. Dan ini akan kita lewati juga tentang makna kodam. Dan kemarin, apa makna kodam dalam ahli ta'wil? Ahli ta'wil menamai apa kodam itu? Ah? kolmun takut dama Nah, fi ilmillah annahu yakhluquhum. Kaum yang telah lalu tentang siapa-siapa saja yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Fi ilmilla Kaum yang ilm, telah di, telah dalam kaum yang sudah tertera dalam ilmunya Allah taala. Siapa saja yang dia termasuk kaum yang akan dimasukkan oleh neraka oleh Allah ke dalam neraka. Ini makna kodam sebagian ada takwil mengatakan seperti itu. Ini jama'atun. Kaum ini adalah Jamaat sekelompok orang. Yang telah diilmui oleh Allah Ta'ala. Bahwasanya mereka nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ini makna kodam sebagian Allah Ta'ala seperti itu mengatakannya. Dan ini adalah batil. Hukum ya, Maka oleh itu ya, perhatikan. Kalimat-kalimat yang setiap hari kita baca, upayakan antum menjadi tuara betul ilm kita semuanya para talib. Anak dan antum semuanya tulab. Para pelajar. Mencari ilmu. Bawa pensil. Ditulis. Satu demi satu ditulis. Siapa tahu nanti di hari kemudian bermanfaat bagi kita masing-masing. <clears throat> Taib. Faladhi yamla'uha. Faladhi yamla'uha dan yang memenuhinya. hal ini adalah kembali kepada apa maknanya? Benar, yang memenuhi neraka tadi hatta takul hasbi wal qadam. Maka yang memenuhi neraka sehingga neraka berkata hasbi. Cukup bagiku, cukup bagiku. Yang memenuhi adalah al qadamu. Kama wasorehul khabar sebagaimana khabar yang soreh sebagaimana jelasnya khabar ini yakni hatta yad'a fiha qadamahu fa yahina jam tali'u Sorry khabar ini adalah min idafati sifat lil mausuf wa ta'wilul qadam qad taqaddama wallahu a'lam kemudian dikatakan tentang pentakwilan lafaz qadam telah lalu dan tadi telah kita sebutkan akan jelaskan oleh Ibn Bas di belakang ini. Waqat ayyada Ibnu Abi Jamrah hamlahu ala ghairi dhahirihi biqouli ta'ala kalla innahum arrabbihim rabbihim yawma idzil mahjubun. Ibnu Abi Jamrah memperkuat ayyada yu'ayyidu ta'yid memperkuat. Ibnu Abi Jamrah memperkuat membawa lafaz tadi kepada selain dohirnya yakni membawakan ayat yang lain sebagai penguatnya. Kala. Sekali-kali tidak. Innahum sungguh mereka pada hari itu tertutupi dari Rabb mereka. Itlaukan ala dohiri. Seandainya di atas dohirnya Allah tadi. Lakana ahlun nari fina imil musahada Kalau kita ambil secara dohirnya menjadilah penduduk neraka itu dalam nikmat melihat Allah Ta'ala Kama kamu ahlul jannah biru'yatir rabbi sebagaimana ahlul jannah ya Am, Menikmati nikmat. Ternikmati. Nah, mendapatkan nikmat dengan melihat Rabb mereka. Lianna musadatal haqqi yani Allah la yakunu ma'aha adabun karena melihat Allah taala tidaklah bersamanya adanya siksaan tidak diber, tidak disertai dengan siksaan. Ini semuanya ya Pak perhatikan dari pentakwilan upaya untuk meluruskan sebagian lafaz tadi, tapi qadarullah masyafaal itu yang terjadi. Adapun yang roje insyaallah akan jelaskan di sini. Wa qala iyad. Qala iyad. Ihtamalu ayyakuna ma'na qawlihi inda dzikril jannah innallaha la yadlimu min khalqi ahadan annahu yu'adzibu man yasha'u ghairu ghairu dhalimin lahu atau ghairu dzalimin lahu. Kama qala adzibu biki man asa. Dalam penyebutan surga bahwasanya Allah tidaklah mendolimi seorang pun dari hambanya. Bahwasanya Allah menyiksa siapa yang dikendaki sedangkan Allah tidak mendolimi orang tadi. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa adzibu biki, aku menyiksa dengan kamu wahai neraka." Kusiksa denganmu wahai neraka siapa saja yang kau kehendaki. Wa yuhtamalu ayyakuna raji'an ila takhasumi takhasumi alul jannah wan nar. Dan juga ada ihtimal akan kembali kepada pertengkaran antara penduduk surga dan penduduk neraka. Fa innal ladzi ju'ila likulli minhum adlun wa hikmatun. Maka sungguh yang dijadikan bagi masing-masing dari keduanya, surga dan neraka adalah keadilan dan hikmah wa bistihqaqi kullin minhum min ghairi ayyadri mahadan dan dengan Masing-masing dari mereka memiliki hak. Tanpa harus Allah itu mendolimi seorang pun. Wa qala ghairuhu dan sekali yang lain berkata, yuhtamalu an yakuna dzalika la sabl talmih. Nah, inna yunsi'u lin-nari man yasa. Yang lain berkata, ini juga bisa jadi ala sabl talmih lammaha yulammihu talmihan sindiran. Nah, lammaha yulammihu talmih yakni dari sisi makna sindiran biqouli ta'ala innal ladzina amanu wa amilus solihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang soleh sungguh kami tidaklah menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat bagus dalam amalannya fa'abbara antar kita diil ajr bitar dhulm nah itu namanya talmih. Ungkapannya ungkapannya adalah tidak menyia-nyiakan pahala dengan selain itu yang diucapkan tapi tidak mendolimi. Bitar kidulam. Fa innallaha la yadlimu khalqi ahadan. Maknanya bahwasanya Allah tidaklah menyia-nyiakan pahalanya. Tarku ini aslinya. Tarku dulam ini malfutnya yang dulu ucapkan. Aslinya tidak menyia-nyiakan pahala. Wal murad annahu yudkhilu min ahsanil jannah alati wa'adal muttaqina birahmatihi birahmatihi. Yang dimaksud bahwasanya Allah memasukkan dari surga yang paling terbagus yang Allah telah memberikan janji kepada orang-orang yang bertakwa murni dengan rahmatnya Allah. Lawan qala lil jannah maka sungguh Allah telah berkata kepada surga, "Anti rahmati engkau wahai surga adalah rahmatku." Maka Allah inna kau qaribun minal muhsinin wa data daru tadaru munasabatul hadisi li tarjamah wal ilmu indallahi ta'ala. Eh? Ayat yang terakhir. Anu yudhulu man ahsana al jannata. Taib. Bahwasanya Allah memasukkan siapa yang berbuat bagus kepada surga. Taib jazakallahu khair alati wa adal mutakin berahmatihi. Wakala lazana anta rahmati. Tapi wabiyada hadza tadharu munasabatul hadisi zama wal ilmu indallahi ta'ala. Ini semuanya adalah upayanya oleh ilm untuk mengambil kesesuaian antara judul yang dipakai oleh Imam Bukhari Inna rahmatallahi bin al muhsinin dengan hadis yang dibawakannya. Jadi alul ilm upaya ingin mengetahui apa atau sisi kesesuaiannya antara judul dengan hadis yang dibawakan oleh Bukhari sehingga ha, ada beberapa <clears throat> sisi perbedaan atau sisi unsur penyesuaiannya sesuai dengan kekuatan masing-masing dari orang dalam mengenal perkara ini. <clears throat> Abul hadis dalalatun ala tisail tisa wan nar. Dalam hadis tadi itu yang kita baca dua hadis tadi itu ada dilalah, ada penunjukan tentang ittisa. Ittas ayat tasiu luasnya surga dan neraka. Ya kan? Wasi ayat sa'u. Ittas ayat tasiu sama saja. Luas Kenapa kok luas? Ya kan? Neraka enggak terpenuhi. Dan juga masih ada fadl untuk sur surga. Apa? Apa man fadl? Kelebihan. Kelebih? Kelebihan. Itu mana etisa. Menunjukkan luasnya surga dan neraka enggak terpenuhi. Dan juga kita telah ketahui bahwasanya apa? Semplungkan ke neraka berapa lama? Sab'ina kharifan. Sab'ina aman. 70 tahun. Itu nggak sampai kepada landasannya. Berapa luasnya neraka. Ya kan? <clears throat> Qala bin Bas rahimahullah ta'ala wal maqsudu min hadza kullihi dan yang dimaksud dari semuanya ini annal lafdha hadza annal lafdha hadza la syakka annahu wahmun bahwasanya lafaz ini ini mana innahu yunsi'u nari man yasa. lafaz ini la syakka enggak ada keraguan bahwasanya ada lafaz yang keliru dari seorang rawi Mengqalaba ala rawi bila sakin dan terbalik atas rawi tanpa keraguan. ini terbalik. Telah kita lewati kemarin sabakol lafduhu. Wa alaihi riwayat lukro. sebagai bukti yang menunjukkan bahwa ini adalah terbalik ada riwayat yang lain yang mahfudho. Riwayat yang mahfudho. Yakni riwayat yang benar-benar terjaga dari kekeliruan. Apa itu? Fa'ammal jannatu fiha fadlun. Maka adapun surga fiha di dalamnya ada sisa yang belum terpenuhi. Fadlun itu sisa. Kelebihan namanya fadl. Ya kan? Dalam istilah nahwu sering antum dengar fadlatun dalam bab apa itu? Hah? Siapa yang ingat? Pak Musin? Pak haris Hah? Apa-apa, Pak? Hah? Apa? fadlatun yang tugasnya mutammima untuk menyempurnakan mak makna. Apa namanya itu? Lapat yang le, lebih memberikan makna. Itu tadi sana bab akhir-akhir dalam nahwu itu. Ada fadlun itu ada mananya apa? Sisa. Maka ada, anak kalam kalam fuduli. Omong rano gunane, omong sisa rano gunane. Apa? Seperti ada ya Abdullah hada. Ini lebih daripada ini, lebih daripada ini. namanya apa? Le lebih. Artinya dalam surga itu ada tempat yang luang enggak terpenuhi. Fayunsyullahu akwaman. Maka Allah menciptakan bagi surga tadi yang belum terpenuhi tadi kaum-kaum yang dimasukkan ke sana. Wa inilah lafaz yang mutobik, yang pas Pas dengan apa? Pas dengan rahmatnya Allah dan keutamaannya. Wada wal mutabik. Apa nama mutabik? Pas. Inilah lafaz yang pas dengan rahmatnya Allah dan keutamaan Allah Ta'ala. Surga masih tersisa belum terpenuhi maka Allah menciptakan hamba-hamba tertentu dimasukkan ke sana ya, wa ihsanihi mutabik li fadlihi wa ihsanihi dirahmati wa fadli wa ihsani dan ihsannya Allah wa aman nar ada neraka fala yastahiqquha illa man sabaqa minhu a'malun tuji tujibu dalik maka ada pun neraka tidaklah yastahiqquha tidaklah yang berhak masuk ke dalam neraka itu kecuali orang yang telah terdahulu darinya beberapa amalan yang menuntut untuk dia masuk ke sana. Nah kalau itu bagaimana Allah menciptakan hamba yang tak pernah dibebani oleh Allah untuk beribadah karena neraka nggak terpenuhi kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Ini tidak sesuai dengan tuntutan rahmatnya Allah ada sesuai dengan tuntutan rahmatnya Allah dan adilnya. Wa maqtadu rahmati wa adli subhanahu wa ta'ala. Wa kembali kepada dua bagian tadi. Dan ini maqtadu rahmatnya. Mana? Allah menciptakan kaum untuk surga karena surga nggak terpenuhi. Dan menciptakan orang-orang yang dulu di dunia beramal dengan amalan-amalan yang menuntut masuk neraka itu tok. Bukan kok karena nggak terpenuhi neraka kemudian Allah menciptakan baru orang-orang yang masuk ke sana. Ini tidak sesuai dengan hikmahnya Allah, nggak sesuai dengan rahmatnya Allah, nggak sesuai dengan karunia-Nya Allah, nggak sesuai dengan ehsannya Allah Taala. Saya paham di sini? Maafum. Baik. Perhatikan wa amal kodam. Kata bin Ba'as Allah Ta'ala. Wa amal kodamu yakni al-qadam alif lam lil ahad kembali kepada hadis di atas hatta yad'a fiha qadamahu hatta yad'a fiha qadamahu hina idzan tamtali'u naru adapun qadam fala hajata ila ta'wil adapun lafaz qadam yang tertera dalam hadis ini enggak ada kebutuhan untuk ke ta'wil Wa qaulul muawwilin inda ahli sunnah batilun. Dan perkataannya alu ta'wil di sisi ahlu sunnah adalah perkataan yang batil. Walaysa hunaka ta'wilun lahu. Lahu kepada lafat kodam. Di sana enggak ada pentakwilan bagi lafat kodam tadi. Bikhilafi mahuwa alaihi. Dengan beda apa yang tentang hakikat kodam tadi. Enggak ada di sana itu ta'wil bagi lafat kodam yang menyelisihi hakikat kodam. Enggak ada. bawal kodamul ma'ruf. Kodam adalah kodam yang sudah terkenal, yang sudah ma'ruf, sudah dikenal. Kodamullahi azza wa jal. Kodamnya Allah azza wa jal. Kodam pakai kof bukan kok Kalau kof pembantu. Kalau kodam, kof, kak, telapak kaki ataupun kaki wa fil al akhar rijluhu rijluhu dan rapat yang lain adalah hatta yad'a fiha rijluhu perhatikan fahada ini itu fasirul ukhra maka satu di antara dua riwayat menafsirkan yang lain. Lafat kodam ditafsirkan dengan lafat yang lain apa? Ri, rijl. Perhatikan Mas Adib. Perhatikan. Antum bawa pulpen ditulis. Perhatikan. Antum kalian sudah mulai memperhatikan lapat-lapat yang mungkin kita ucapkan di mana antum kadang nggak kenal. Itu ditulis dan ditekuni dan dilihat besok di rumah tumrojaai sebagai bekal untuk lanjutan belajar. Karena disiplin belajar itu nggak dantinya sampai mati. Perhatikan. Minal mahat ilalahat, lahat. Oh, mahat. Mahat itu kotak untuk bayi. ilalahat lahat sampai liang kubur. Hmm. Minal mahat ilal lahat. Jadi, <clears throat> disiplin mencari ilmu. Ini tidak terbatasi dengan waktu dan umur. Ya kan? Selama seorang itu masih ada luang untuk mencari ilmu, upaya sebisanya. Karena ilmu inilah yang mengkondisikan seorang menjadi baik. Karena ilmu bakal untuk beramal. <clears throat> Terdekan sini fa'ih dari riwayat ini tumassirul ukhra. Satu dan antara dua riwayat ini menafsirkan yang lain. Lafat kodam ditafsirkan riwayat yang lain ini berupa rizal Maka fa'ya hatta yada'a fiha rizalahu. Nah. Bahwa huwa siapa? Allah bahwa Allah Ta'ala yusofu disifati bil kodam dengan kodam Allah memiliki sifat kodam kaki kama yusofu bil yad sebagaimana Allah juga disifat dengan yad ini tangan subhanahu wa ta'ala maha suci dia Allah dan maha tinggi wa yusofu bil asabi wasam wal basar juga disebut dengan asabi dengan jari jemari Allah memiliki sifat al-asabi' jari jemari, asabi' usbu. Isba' usbu'un jari semanya asabi'. Allah disebut dengan nasab dengan jari jemari wasama wal basar dan pendengaran dan penglihatan. Fawa subhanahu wa ta'ala maka Allah yang maha suci dan maha tinggi lahu qadamun wa lahu yadun wa lahu asabi'u wa lahu nafsun. Maka Allah yang maksud dan maha tinggi memiliki kaki, memiliki tangan, memiliki jari jemari, memiliki jiwa. Kalau kita mengakui ada jiwa bagi Allah yang layak dengan keagungan Allah, memiliki jari dengan layak dengan keagungan Allah, kenapa kita nggak mengakui tentang Allah punya kodam, punya rizal? Sesuai so, dengan kelayakan keagungan Allah Taala, tidak sesuai dengan tidak sama dengan punyanya makhluk. Hmm. Inilah ya ikhwa, supaya kita nggak terombang ambingkan dengan subhat yang sampai hari ini pemilik subhat tadi tetap melancarkan pemahaman mereka. Seperti hari ini yang masyhur dengan istilah Abdus Somad. Sebutan nama Abdus Somad. Hmm. Nah ini. Ini yang seorang yang dikenal dengan pemusuh dakwah salafiyah di negeri kita ini yang lantang bicara di mana-mana di dunia maya. Dia upaya mau untuk membenahi negara ini, tapi dengan membawa apa pemahaman mu'attilah. Taib. Jadi kullu hataliku bi subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Qadamun yadun asabiu nafsun seluruhnya taliku la yaliku layak Layak itu bahasa Arab. Lako yaliku laikun. Nah, waliyakun sama saja. La layak. Layak itu bahasa Arab. Kenapa? Enggak layak. Enggak pas. Enggak laik, enggak pas. Nah. <clears throat> Jadi seluruhnya layak dengannya Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang tidak pas. Allah punya kaki, Allah punya tangan, Allah punya jari jemari, Allah punya jiwa. Ini semuanya pas dengan Allah. Nggak ada yang nggak pas. Yang nggak pas perasaannya orang. Ya kan? Kalau ilmu pas bagi Allah. Kalau tangan nggak pas bagi Allah. Pasnya bagi siapa? Bagi makhluk saja. Ini mu'atilah. Jiwa nggak pas bagi Allah. Yang pas bagi apa? Ma makhluk. Makanya mereka marah-marah dengan Isa alaihissalam. Ta'lamu ma bi nafsi walau alamu ma bi Tengok Isa Musabih katanya. Ta'lamu ma nafsi. Kata Isa, engkau mengerti apa yang dalam jiwaku. Wa ala wa a'lamu dan aku enggak mengerti apa yang dalam jiwamu ya Allah. Bagi seorang musabih, Isa ini di dimaki. Tengok. Apa? Isa musabih. Menyerupakan Allah dengan dengan dengan makhluk. Hmm. Bagaimana ya, Pak? Dan khususnya di negeri ini negeri yang kacau balau. Ya kan? Hari ini menyebar bahwasanya nggak boleh menyebut selain Islam dengan ka kafir. Sebut saja non-Islam. <laughs> Majanin. Di muat di Quran. Ya kan? Di di mana-mana. Nah, majanin, itu majanin. Hmm? Janna jununuhum. Gendengnya kumat. aku nah, itu gendengnya Kumat. Nah. Dan sekarang siapa yang melawan mereka kalau nggak lu tauhid? Orang-orang ahlu demokrasi meremai. Mau calon bupati, mau calon presiden, mau calon apa? Menteri, mau calon apa? Meremai. Mau ngomong apa makhluk di pinggirnya ya ya berarti, ah, Ha, berarti batu dia udah. Hmm. Yang penting dukung dheweke. <clears throat> Tapi perhatikan. Jadi kullu hataliku bi subhanahu wa ta'ala yushabihu fiha khalqahu. Jalla wa ala. Allah enggak menyerupai dalam semua tadi kodam. yat Asobi. Nafas. Enggak menyerupai ciptaannya. Jalla wa ala. Jalla wa ala mulia dan maha tinggi. Fakama anna liyadda wa sam'a wal basara wa baqiyat sifat la yusabihuhu fiha syai'un wa yahaqqun. Fakada lafdul qadam. Sebagai maka sebagaimana tangan, pendengaran, penglihatan dan sifat-sifat yang lain tidak menyerupai di dalamnya tidak ada sesuatu yang menyerupainya maka ia adalah benar hak Demikianlah lafat kodam warijel. Wasfun laikun billahi la yusabihu fihi sayun subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah lafat kodam, lafat rijel. Wasfun sifat yang layak, yang pas dengan Allah. Tidaklah ada sesuatu yang menyerupainya subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Ini gampang. Tapi alul beda karena otaknya sudah terracun dengan racunnya Jahmiyah Mu'tazilah. Ah, enggak ah, rela. Bahkan yang menetapkan dengan ketetapan ini dia akan dihukumi oleh mereka sebagai apa? Musabbiha, mujassima kufar terakhirnya. Maka mereka enggak sengkan-sengkan mengatakan Ibnu Taimiyah kafir karena menyerupakan rapnya dengan makhluk. Nah, mafhum? Jadi siapa yang tukang mengkafirkan? Ya mereka sendiri. Enggak segan kan mereka bilang, Ibnu mereka kafir. Wahabian najis dan yang semisalnya. Hah? Maka itu kita jangan jadi seorang jangan al-sunnah yang mughaffal. Kemarin pagi, kemarin tanggal berapa? Tanggal tiga ya? Hah? Tiga. Kemarin? Tiga. Enam. Kemarin pagi saya dapat cerita ya kan setelah subuh. Ini termasuk ya, termasuk perkara-perkara yang kadang mengerikan dan menggelikan dan mengejutkan dan kadang mengetawakan. Ini perlu diperhatikan. Cerita unik. Ya. Nah, yang namanya Habib Rizik. Perhatikan. Dia sekarang nongkrong di Saudi sana dalam rangka menghindari incaran penjaranya Jokowi. Ternyata di sana sebagai keajaiban dunia. Mereka-mereka yang datang dari Indonesia kuliah di Jamaah Islamiyah, ketika taklim ada zigzag ini lewat, langsung bubar dan datang menyelami berbondong-bondong. Dari link siapa? Link roja dan yang link ikhwan muslimin. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Tengok. Ya, Ngaku salafi sebagai pondasi ahlu sunnah wal jamaah. Benteng ahlu sunnah wal jamaah. Ternyata apa di sana? Hah? Melihat sosok musuh di awal salafi dari ubun-ubun sampai kaki. Datang menyalaminya. Tokoh, tokoh, tokoh. Figur, figur, figur. Nah itu. Nah, ini ya, kawan. Kita tanya, lagi siapa yang datang itu? Ya roja, ya ikhwan muslimin. Tengok. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengaku ahlu sunnah dengan keadaan mughafal. Mughafal. Mughafal. Mughafal. Alaf mughafal. Seribu kali mughafal. Musuh dakwah ahlu sunnah wal jamaah dari ubun-ubun sampai ke ujung kaki. Ya kan? Dianggapnya tokoh. Kemudian. Nah. Mungkin merasa iba. Orang ini Masya Allah mujahid terdolimi. Dikejar-kejar partawa gitu Indonesia gitu mungkin. <laughs> La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. nah, <clears throat> itu tengok. Hah? Sebab kalau kita lewat, maksud lewat, ya kan? Paling ya perpara enggak tahu aja. Keras, keras. Nah, itu. Tapi kalau zigzag lewat, wih, Kabeh menyalami. Tengok. Nah itu. Nah, itulah tengok, itulah asli topeng mereka. Nah, salapi cuma apa sekedar apa? Top topeng songkok. Kapan ditaruh, kapan terletak, tergantung yang punya. Eh, <clears throat> perhatikan itu. <clears throat> Jadi jangan jadi salah yang mau gopal. Musuh al-sunnah wal jamaah ini di dunia ini, ya kan, dari ujung ke ujung kanan kiri, depan belakang. Nah, perhatikan, mudah-mudahan aja yang dari atas akan dihantam oleh para malaikat. Sambar. <clears throat> Wa matawil babatilun. Adapun takwil maka batil. At-ta'wilu bi annahum khalqun yulqawna finnar la wajhalahu bi annahu bukan seharusnya bi annahu bi annahum khalqun takwil bahwasanya mereka kodam adalah khalqun bahwasanya takwil adalah bahwasanya kodam itu adalah khalqun ciptaan Allah yang mereka dicampakkan dilemparkan ke neraka ini adalah lawajhalahu lawajhalahu tidak ada sisi benarnya bagi takwil tersebut la nafiyalil jinsi tidak ada seginya, segi kebenarannya la wajah hakun fihi atau la, lahu. tidak ada segi kebenarannya sama sekali. Mahfum? Nah. Khabarnya la ini adalah mahdhuf la wajah. Ya kan? Hakun fihi, fihi atau lahu. Mahfum? Ya Pak Aris? La nafiyal jinsi. Wajah isimnya la. Kabarnya mana? Mahdhuf. Seperti la ilaha hakun illallahu. Nah, seperti itu. <clears throat> Tapi insyaallah ini dulu kita cukupkan dan sambung lagi pada waktu yang datang karena sudah agak kecapean. walhamdulillah alamin. Dapat dulu.